الله تعالى في كتابه إجماع الجيوش الإسلامية على هرب المعتلة والجهمية القسم الثاني من هذا من هذا الصنف أصحاب الظلمات وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه فهم بمنزلة الأنعام فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Likhutfillah pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang pembagian manusia. Ada ashabu an-nur, orang-orang yang di atas cahaya. Ada ashabu dhulumat, orang-orang yang dalam kegelapan. Disebut dengan ahlul jahli wa zulmi. Ya, kemudian bagian yang kedua ini ahlul, ahlul jahli wa zulmi kita telah bagi menjadi dua bagian pula. Yang pertama adalah orang-orang yang menyangka mereka di atas ilmu dan petunjuk. Padahal mereka dalam kesesatan dan kejahilan. Mereka disebut dengan nama ahlul Jahlil murakab orang yang jahil kuadrat, yang tak mengetahui kebenaran, bahkan memusuhinya. Memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Mereka senantiasa berupaya menolong kebatilan dan ahlul batil, memberikan loyalnya kepada ahlul batil. Dan mereka mengira di atas petunjuk, ya padahal mereka di atas kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang meyakini sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka yakini adalah kebenaran. Padahal mereka di atas kesesatan. Perumpamaan mereka bagaikan orang yang tengah kehausan di padang pasir yang luas, yang dia melihat dari jauh seolah-olah di sana ada air yang berkumpul tatkala mereka mendekat ternyata di sana hanyalah fata morgana ya mereka telah melakukan perjalanan yang sia-sia untuk mencari air padahal di sana tak ada air mereka yakin akan mendapati air padahal yang mereka lihat hanyalah merupakan pandangan fata morgana belaka ini adalah jenis manusia pertama. Ya. Perumpamaan mereka adalah perumpamaan orang-orang yang memang mereka tidak mengambil ilmu dari wahyu. Ya. Jadi ilmu mereka mereka anggap di atas petunjuk padahal itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Ya. Mereka itulah Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan Muhammad, maukah aku beritahukan kepadamu orang-orang yang sia-sia amalannya? alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka lah orang-orang yang mengira mereka telah ya melakukan kebaikan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka di atas petunjuk. Mereka inilah yang dikatakan di hari kiamat وقدمنا إلى ما عملوا amilu عمل amalin هباء منثورا kami giringlah mereka di hari kiamat kami datangkan mereka dengan amalan-amalan mereka yang banyak kemudian kami jadikan semua amalannya hancur berterbangan bagaikan debu-debu diterpa badai habis seluruhnya Ya, mereka lah Allah katakan, "Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim." Demikianlah Allah tunjukkan di hari kiamat apa yang mereka lakukan adalah merupakan penyesalan bagi mereka. Karena semuanya sia-sia. Ini adalah bagian pertama. Orang-orang dalam kegelapan yang disebut dengan nama ya mereka adalah orang-orang yang mengira di atas petunjuk padahal mereka di atas kesesatan. Malam hari ini kita akan sebutkan bagian kedua daripada ahlu zulman, orang-orang dalam kegelapan. Al-qismu tsani min hadzal senfi. Adapun jenis kedua, ashabul dhulumat, orang-orang di dalam kegelapan. Wahum al-munghamisuna fil jahli. Yang mereka tenggelam dalam kejahilan. Bihaitsu qad ahata bihim min kulli wajh kejahilan telah meliputi mereka dari segala sisi, dari segala penjuru. Fahum zilatin al-am. Mereka ini tak ubahnya kedudukannya sama bagikan kedudukan binatang-binatang ternak. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat jalan yang mereka tempuh daripada binatang-binatang ternak. Fahaulai a'maluhum allati amiluha ala ghairi basirah. Mereka lah yang mengamalkan amalan bukan di atas ilmu. Bal min mujarradit taqlid. Mereka lah orang-orang yang mengamalkan suatu amal hanya sekedar ikut-ikutan. Wattiba'il aba' mereka lah orang-orang yang hanya sekadar mengikuti apa yang diwarisi oleh nenek moyang mereka min ghairi nurin min Allah bukan di atas cahaya daripada Allah Jalla wa'ala. Ahlu taklid. Kalau yang pertama, orang-orang yang menyerah di atas petunjuk dan ilmu. Mereka adalah ahlu ahlu syubuhat, ahlu bidah. Mereka mengira di atas petunjuk. Adalah mereka atas kesesatan. Kalau yang kedua ini, ahlu taklid. Yang hanya ikut-ikutan. Mengikuti apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. mengikuti apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka tanpa keterangan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Kadulumatin jam'u zulmah wa hiya zulmatul jahli wa zulmatul kufri wa zulmatul zulmi wa ittiba'ul hawa wa zulmatul syakki wal raibi wa zulmatul i'radi 'anil haqqi alladhi ba'atha Allah ta'ala bihi rusulahu salawatullahi wa salamu alaihim. ونور الذي أنزله معهم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق يتقلب في خمس ظلمات قوله ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى ظلمة فقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جد في هرب منه وكاد نوره يخطف بصره بصره بصره بصره بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي عن سببه وأولى كما قيل خفا خفا, خفا في سعشاها النهار بدوئه وواقها قطع من الليل قطع قطع من الليل مظلم Allah menjelaskan dalam Quran Karim kadzulumatin fi bahrin lujjiyyin bagaikan kegelapan-kegelapan di lautan yang gelap yakshahu maujun lautan yang gelap di atasnya ombak yang besar min fawqihi sahab di atasnya awan yang hitam dhulumatun ba'daha fawqa ba'din kegelapan bertimpa-timpa kegelapan dasar lautan, kegelapan lautan yang gelap, di atasnya ada badai, di atasnya ada awan yang gelap. Inilah kegelapan-kegelapan Allah umpamakan dalam Quran. Kata beliau, "Adz-dzulumat jam'u dzulmah", jamak daripada zulmatun yang artinya kegelapan. Wahia zulmatul jahli, kegelapan itu maksudnya adalah kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan kezaliman kegelapan mengikuti hawa nafsu, kegelapan keraguan-raguan, kegelapan berpaling daripada kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala utus dengan rasulnya yang dibawa oleh rasulnya salawatullah Alaihi alaihim. Dan ada pun cahaya ya Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama para rasul agar Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Maka sesungguhnya orang yang berpaling daripada apa yang dibawa oleh para rasul dan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk agama yang hak, maka orang-orang ini yang berpaling daripada apa yang dibawa Muhammad yataqallabu fi khamsi dhulumat. Mereka ya senantiasa ada berbolak-balik dalam lima kegelapan. qawluhu dhulmatun kalau dia berkata-kata perkataannya gelap tak mengandung hikmah, ilmu ataupun petunjuk, perkataannya gelap. Wa amaluhu zulmah, kalau beramal amalannya pun gelap daripada petunjuk. Wa madkhaluhu zulmah. Masuknya pun gelap. Wa makhrajuhu zulmah, keluarnya pun gelap. Wa masiruhu ila zulmah dan tempat kembalinya juga dalam kegelapan kegelapan kubur, kegelapan padang mahsyar. Faqalbuhu muzlim, hatinya gelap, wa wajhu muzlim sehingga wajahnya pun menjadi gelap. Wa kalamuhu muzlim, perkataannya gelap. Wa haluhu muzlim, keadaannya gelap. Wa idha qabalat basiratuhu al-khaffashiyyatu ma ba'athallahu bi Muhammadan apabila pandangannya yang bagaikan pandangan kelelawar di malam hari yang mampu terbang di malam hari namun tak mampu berjalan di siang hari, terbang di siang hari. Perumpamaan mereka ini bagaikan perumpamaan mereka memandang kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW bagaikan kelilawar yang memandang cahaya di siang hari. Dia mengelak, dia menjauh. Ya. Jadda fil harabi minhu. Kelilawar itu kalau melihat cahaya dia lari. Karena dia hidup dalam kegelapan. Melihat dalam kegelapan. Begitulah perumpamaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka melihat Muhammad membawa cahaya petunjuk, mereka akan berlari berpaling dari badannya. Silau mata mereka dengan cahaya kebenaran. Wa kada nuru yakhtafu basarah. Padahal sudah hampir cahaya tersebut menyambar pandangan matanya. Ya, sekiranya dia tidak lari dia akan mendapatkannya tapi dia berlari daripada cahaya faharaba ila dhulumatil ara daripada mengikuti apa yang dibawa Muhammad dia lebih suka mengikuti kegelapan berbagai macam logika berpikir manusia pendapat-pendapat manusia allati hiya ansabu bihi wa ula <clears throat> yang pada hakikatnya ya itulah yang lebih cocok bagi dia lebih utama baginya karena memang dia tak akan mungkin mampu melihat cahaya petunjuk. Bagikan kelilawar sebagaimana dikatakan khafafishun ashahan nahar. Kelilawar kalong yang membuat mata mereka buta di siang hari bidauihi dengan kuatnya cahaya siang. Wa faqaha qita'un al laili muzlim yang sesuai baginya adalah potongan malam yang gelap. Orang-orang ini tak sesuai baginya wahyu. Cahaya ini bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai bagian adalah ara'un nas. Apa yang dikatakan manusia, kata si fulan, kata si alan, apa yang menjadi ijtihad si Zaid, ijtihad si Umar, si amar, dia jauh daripada cahaya di bawah Rasulullah SAW. Karena matanya tak akan mungkin sanggup melihat cahaya tersebut, bagaikan kelelawar yang tak mampu melihat terangnya siang. Dia akan berlari mencari tempat yang gelap menunggu masa yang gelap, baru dia hidup dan terbang. Iya dan billah. نعم أحسن, أحسن الله إليكم فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان جال وصال وأبدى وعاد وقعقع وفرقع فإذا طلع النور الوحي وشمس الرسالة انجهر في أجهرة الحشرات فإذا جاء زبالة الأفكار kalaulah datang berbagai macam pemikiran-pemikiran sampah dari berbagai macam ahlul bid'ah, ahlus syubhat dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang sampah hakikatnya bukan cahaya wa nuhatatul adhan logika-logika berpikir yang menyimpang jala wasal baru dia akan berjalan dia akan terbang ya dia akan hidup dia akan bergerak wa abda wa ada, dia akan menampakkan diri, dia akan kembali wa qaqa'a wa farqa'a bagaikan ayam yang berkokok ketika melihat matahari, ya ketika melihat fajar terbit. Begitulah perumpamaannya. Fa idza tala'a nurul wahyi kalau muncul cahaya wahyu wa syamsur risalah terbitlah matahari risalah yang dibawa oleh Nabi yang mulia SAW in jahara fi ajhur ajhuratijla hasyarat dia akan segera masuk ke dalam lubang-lubang serangga subhanallah inilah bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah ahlul bid'ah dan para pengikutnya anti melihat cahaya wahyu yang dibawa kalau datang cahaya dia lari tapi andai kata apa yang diwariskan oleh nenek moyang itulah agamanya, itu yang dipegang sekuat-kuatnya. Ya, hanya taklid, ikut-ikutan belaka, anti dengan cahaya wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena mata mereka bahkan mata kelilawar yang hanya mampu melihat kegelapan, tak mampu melihat terangnya siang, tak mampu melihat terbitnya matahari. Begitulah perumpamaan mereka. Nama. وقوله تعالى في بحر اللجيين اللجي العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه وقوله يغشاه موج من فوقه موج تصوير لحال هذا المعرض عن وحيه فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل الشبه شبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر وعنها أمواج بعضها بعضها فوق بعضها فوق بعض والضمير الأول في قوله يغشاه راجع إلى البحر وضمير الثاني في قوله من من من فوقه عائل إلى الموج ثم إن ذلك الأمواج مغشاة بسحاب فها هنا ظلمات فها هنا فها هنا ظلمات ظلمات ظلمة البحر اللجي وظلمة الموج الذي فوقه wajulmatil sahabil ladhi fawq fawqa dzalika kulluhu ida akhraja man fi hadal bahar yadahu lam yakad yaraha. Nah, kembali beliau menjelaskan tafsir yang disebutkan dalam Quran Al-Karim. Ya, ke bahrin lujiyin, perbanyak kebaikan orang-orang dalam lautan yang gelap. Kata beliau, perkataan Allah fi bahrin lujiyin, al-lujiyu al-amiq. Lautan yang dalam, karena dalamnya Lautan tersebut tak tersentuh cahaya matahari dalam kegelapan. Mansubun ila lujjatil bahri. Disebutkan kepada lautan yang dalam. Wahuwa mu'zamuhu. Ya. Yang mana yang mana begitulah dominannya. Lautan yang dalam yang tak ada pada cahaya yang tembuskan dalamnya kegelapan belakang ada. Yaghshahu maujun min fawqihi maujun perkataan Allah yang mujun min mujun ya lautan yang gelap yang ditutup oleh gelombang yang besar di atasnya ada gelombang min fawqi sahab di atasnya ada awan hitam taswirun li hali hadzal mu'rid ini adalah merupakan gambaran permisalan terhadap orang-orang yang mengangkangi petunjuk ini bahwa Rasul berpaling menjauh daripadanya menjauh daripada wahyu al-mu'rid an wahyihi فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل fi صدره فشبه ya atau fashabbaha maka Allah memberikan perumpamaan badai atau ombak-ombak syubhat dan kebatilan ya yang terdapat dalam dadanya bi talatumi amwaji dari bahri bagaikan ombak yang begitu dahsyat ya saling bertimpa satu sama lain begitulah syubhat, kebatilan yang ada dalam dirinya bertimpa-timpa bagaikan ombak yang datang beruntun bertimpa-timpa. Satu ombak, datang ombak yang kedua, datang ombak yang ketiga. Begitulah kira-kira dadanya dipenuhi dengan ombak-ombak syubhat. Wa amwajun ba'daha fawqa ba'din, dialah ombak, di atasnya ada ombak lagi. Dan ada pun dhamir pertama fi qawli yaghshahu urajinil bahri. Lautan tersebut ditutupi oleh ombak. Fauqa ya, kata beliau rajin al bahri wa dhamir tsani fi qawlihi min fauqihi di atasnya a'idun ilal mawji di atas ombak itu ada lagi ombak. Thumma inna tilkal amwaj kemudian ombak dan ombak demi ombak tersebut mughsyatun bisahabin, ditutupi lagi di atasnya oleh awan hitam yang kelam di tengah lautan, ketika badai datang, gelap gulita. Subhanallah. Ya, yang biasa ke laut, pergi memancing ke laut, ketika badai taulah dia bagaimana gelapnya lautan. Gelapnya ombak. Gelapnya kedalaman lautan, kegelapan di atasnya kegelapan, di atas kegelapan. Fahahunal zulumatun. Di sini terdapat beberapa kegelapan. Zulmatul bahri, gelapnya lautan yang dalam, al-lujji, wa zulmatul mawjil ladhi fauqah kegelapan ombak yang di atasnya yang begitu besar, wa zulmatul sahab, di atas ombak itu ada lagi kegelapan awan, alladhi fawqa dhalik, alladhi fawqa dhalika, Wallahu idza akhraja man fi hadzal bahri yadahu sehingga orang yang dalam kegelapan lautan, kegelapan lautan yang dalam, kegelapan ombak, pekatnya awan kalau dia mengeluarkan tangannya fi hadzal bahri ya jika akhraja man fi hadzal bahri yadahu lam yakad yaraha orang yang dalam keadaan demikian jika mengeluarkan tangannya hampir-hampir tangannya yang dekat dengannya tak terlihat lagi karena gelapnya tangannya pun tak terlihat ya subhanallah begitulah ahlu asyubuhat berada dalam kegelapan-kegelapan نعم أحسن الله إليكم واختلف في معنى ذلك فقال كثير من النحاة هو نفي لمقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفي رؤية فإنه قد يس قد ينتفي وقوع الشيء ولا تنتفي مقاربته مقاربته مقاربته فكأنه قال لم يقارب رؤيته بوجه لم يقارب رؤيتها بوجه يا dan persisikan makna hampir-hampir dia tak dapat melihat tangannya. Kebanyakan ahli nahu mengatakan huwa nafyun li muqarabati ru'yatiha. Menafikan dekatnya benda ya yang tak dapat terlihat meski begitu dekatnya dia. Wa huwa ablaghu min nafyi ru'ya lebih utama daripada mengatakan tak terlihat. Tangannya tak dapat dilihat. Itu lebih dahsyat daripada sekedar mengatakan dia tak lagi melihat apapun juga. Ya, ini dikatakan tangannya sendiri yang paling dekat dengannya tak bisa dilihat. Ini lebih lebih dalam maknanya daripada menafikan penglihatan sekedar mengatakan dia tak bisa lagi melihat karena gelapnya malam. Tangannya saja yang dekat tak bisa lihat. Ya. Fa innahu qad yantafi wuqu'u wa la tantafi muqarabatuhu. Kadang-kadang dinafikan terjadinya sesuatu tapi tidak dinafikan ada sesuatu yang lebih dekat daripadanya. Fa'annahu faka'annahu qala lam yuqarib ru'yatuha lam yuqarib ru'yataha lam yuqarib ru'yataha biwajhin. Ya, penglihatan matanya tak mampu melihat apa yang paling dekat dengannya sama sekali. Menunjukkan betapa dalamnya kegelapan tersebut. Naam. قال هؤلاء وكاد من, من أفعال المقاربة لها حكم سائر الأفعال في النفي والإثبات فإذا قيل كاد يفعل فهو إثبات لمقاربة الفعل فإذا قيل لم يكد يفعل فهو نفي فهو نفي لمقاربة الفعل Ya, berkata sebagian orang-orang dalam bahasa Arab kada lam yakad yaroha kada kata kerja kada min af'alil muqarabah. termasuk ke dalam jenis kata kerja dalam bahasa Arabnya al-muqarabah menunjukkan kedekatan sesuatu. Laha hukmu sa'il af'al fi al-ithbat. Dia sama dengan fi'il-fi'il lainnya dalam menafikan atau menetapkan. Jika dikatakan kada yaf'al, hampir dia berbuat, huwa ithbatun li muqarabatil fi'li Menunjukkan betapa dekatnya dia dengan perbuatan yang hampir dilakukannya. Sudah dekat tapi belum. Fa idza qila lam yakad yaf'al, fahuwa nafyun li maqalatil fi'li. Jika dikatakan lam yakat yafal menunjukkan dia dinafikan. Ya, menafikan satu perbuatan, tak mampu dia melakukan itu sama sekali. Naam. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal hadha dalun ala annahu innama yaraha ba'da juhdin shadidin. wa fi dhalika itsbatu ru'yatiha ba'da a'dhamul usr li ajli tilkal dhulumat قالوا لأن كاد لها شأن ليس لغيرها من الأفعال فإنها إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت فإذا قالت فإذا قلت ما كدت ما كدت ما كدت أصل إليك فمعناه وصلت إليك بعد الجهد إليك وصلت إليك بعد الجهد وشدة فهذا إثبات للوصول وإذا قلت كاد زيد يقوم فهي نبي لقيامه كما قال تعالى wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Sebagian mengatakan ya makna lam yakad yaraha hampir-hampir dia tidak melihatnya ini menunjukkan bahwasanya ya dia inna ma yaraha ba'da juhdin syadid akan dapat melihatnya setelah berpayah-payah. Dia keluarkan tangannya dia akan dapat melihatnya setelah berpayah-payah baru terlihat tangannya. Dan itu menunjukkan itsbatu ru'yatiha. Ba'da ba'da a'zamil usri, dia akan mampu melihatnya setelah kesulitan untuk melihat. Di ajli tilka dhulumat karena begitu dahsyatnya kegelapan tersebut. Qalu karena mereka berkata kadalah la sya'nun laysa li ghairiha min al-af'al. Kata mereka kata-kata kada dalam bahasa Arab yang artinya hampir adalah kata kerja yang tak sama dengan kata kerja lainnya. Mereka membahas tentang tinjauan bahasa dari kata-kata lam yakad yaroha. Hampir-hampir dia tidak melihatnya. Sebagian mengatakan ini menunjukkan dia mungkin melihatnya tetapi dengan susah payah terlebih dahulu. Fa innaha idza uthbitat nafat. Jika ditetapkan menunjukkan dia tidak ada sama sekali Wa idza nafat wa idza nafat uthbitat. Jika dibalik, jika dinafikan, maka sesungguhnya dia telah menetapkan sesuatu. Bahasa Arab jika kau katakan makitu asilu ilaika. Ya, makitu asilu ilaika maknanya wasaltu ilaika ba'dal jadi Hampir-hampir aku tak sampai kepadamu. Artinya dia sampai setelah bersusah payah terlebih dahulu. Ya, artinya dia mungkin melihat tangannya, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan ombak dan gelombang, dalam kegelapan awan tapi dengan susah payah. Fahada isbatun lil wusul. Ya, ini menunjukkan mungkin dia sampai tapi dengan susah payah. Wa idza qulta kada Zaidun yaqum hiya nafyun liqiyamih. Kalau kau katakan hampir-hampir si Zaid itu berdiri menunjukkan engkau mengatakan sesungguhnya Zaid tidak berdiri tapi hampir berdiri, menafikan berdirinya Zaid sebagaimana Allah berfirman wa annahu lamma qama Abdullah yad'u sesungguhnya tatkala berdiri hamba Allah Muhammad berdoa kepada Allah kadu yakununa alaihi pada hampir-hampir mereka ya bertimpa-timpa karena ingin mendengar apa yang dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ومنه قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم Sebagaimana Allah katakan dalam Quran wa, wa in yakadul ladzina kafaru hampir-hampir orang kafir la yuzliqunaka bi absarihim menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Orang Yahudi ada yang memiliki pandangan yang begitu dahsyat namanya ain yang biasa dia gunakan untuk kezaliman maka dia ingin menjatuhkan Nabi SAW dari untanya dengan pandangan matanya. Allah turunkan ayat ini. Hampir-hampir orang kafir menjatuhkan engkau. Artinya tak jadi terjatuh, tapi hampir. Ya. Artinya dia ya tidak terjadi padanya, tapi hampir terjadi. Naam. Wan syada ba'duhum fi dzalik mulkizan nahwi hadal asri ma hiya lafzah jarat fi lisanai jarrahum wa thamud. Ya, jurhum wa thamud. Jurhum. Dan sebagian orang menyebutkan kata-kata syair nahwi hadzal asri apakah ahli nahu di zaman ini ma hiya lafzah. Ya. Tidaklah dia merupakan ucapan jarat fi lisani jurhumin wa thamud fi lisanai jurhum wa thamud kecuali perkataan yang pernah dikatakan oleh bangsa Arab terdahulu, suku Arab yang telah punah, Jurhum dan Thamud. إذا استعملت في سورة النفي أثبتت وإن أثبتت قامت مقام الجهود Idza ista'malta fi surat an-nafi athbatta. Jikalah engkau menggunakan hal tersebut dalam bentuk menafikan berarti engkau telah menetapkannya. Sebaliknya jika engkau nafikan berarti jika engkau menetapkan berarti engkau telah menafikannya. Naam. Waqalat firqatun salisatun minhum Abu. Dia berluas-luas dalam sisi bahasa ya. Dan kita orang awam begitu sulit untuk mencernanya apalagi ini bahasa Arab. Dia membahas makna firman Allah lam yakad yaraha apa arti lam yakad yaraha? Hampir-hampir dia tidak melihatnya. Ya. Itu yang dibahas. Perbedaan para ahli nahu dalam mengartikan lam yakad yaraha. Sebagian mengatakan mungkin terlihat tapi dengan susah payah terlebih dahulu. Ada yang mengatakan ini hampir terlihat tapi tidak terlihat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mungkin melihat tapi dengan susah payah terlebih dahulu karena gelapnya malam. Ya, karena gelapnya lautan, karena gelapnya ombak gelombang. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Naam. Wa qalat firqatun salisatun minhum Abu Abdullah ibn Malik Abu, Abu, Abu Abdullah ibn Malik ibn Malik wa ghairuh inna ista'malaha inna ista'malaha inna, in in ista'm inna isti'malaha inna isti'malaha isti'malaha مثبتة yaqtadin nafi غير خبرها كقولك كاد زيد يقوم واستعمالها منفية يقتدي نفيه بطريق الأولى فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية أو مثبتة فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يقم واحتج بأنها إذا نفيت وهي من أفعال المقاربة فقد نفت فقد فقد نفت مقاربة الفعل وهو أبلغ من نفيه وإذا استعملت مثبتة فهي تقتضي مقاربة اسمها لخبرها وذلك يدل على عدم وقوعه واعتذر عن مثل قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وعن مثل قولهم وصلت إليك وما كدت أسل tu wa ma kittu aslama bi an bi anna hada waridun ala kalamaini ini ay fa'altu kada ba'da an lam akun muqaraban lahu muqariban muqariban lahu fal, fal awwalu yaqtadi wujudul fi'li wa thani yaqtadi annahu lam yakun muqariban lahu bal kana aisan minhu fahuwa fahuma kala kalamuna kalamanin maksudun maksudun bihima amranin mutaghayyiran berkata kelompok yang ketiga diantaranya Abu Abdullah ibnu Malik dan lain-lainnya inna isti'malaha musbatah menggunakan kata-kata kada yakadu dalam bentuk positif menetapkannya yaqtadi nafya khabariha akan memiliki konsekuensi menafikan apa yang dibawa, berita yang dibawa. Kaqaulika sebagaimana engkau berkata kada Zaidun yaqum. Hampir si Zaid berdiri, berarti engkau menafikan berdirinya si Zaid. Wasti'maluha manfiyatun. Sementara kalau anda kata dibalik menggunakan kata-kata kada yakadu dalam bentuk negatif lam yakad ya yaqtadi nafyahu bi tariqil aula konsekuensinya menafikannya lebih utama daripada sebelumnya menafikannya lam yakad yaro dia tidak mampu melihatnya fahiya indahu tanfil khabara menurut mereka menurut Abu Abdullah bin Malik ini menafikan khabar ya berarti dia tidak melihat tangannya sama sekali ya menafikan khabar tersebut sawaun kanat manfiyatan atau musbatah baik ditetapkan ataupun dinafikan. Falam yakat Zaidun yakum. Perkataan falam yakat Zaidun yakum hampir si Zaid berdiri ablaq indahu fid nafi lebih utama dalam menafikan si Zaid berdiri. Ya, daripada si Zaid dikatakan lam yakum belum berdiri. Lebih dalam lagi maknanya daripada kata-kata lam yakum Zaid belum berdiri dengan perungkapan lam yakat Zaidun yakum hampir-hampir Zaid berdiri itu lebih dalam daripada mengatakan daripada mengatakan si Zaid tidak berdiri. Wahtajja bi annaha idza nufiyat wa hiya min af'al muqarabah jika dinafikan katanya kata-kata kada ya kadu masuk ke dalam af'al muqarabah faqad nafat muqarabatul fi'li maka dia menafikan ya sesuatu fi'il pekerjaan begitu dekat tapi tak terjadi bahwa ablaq min nafihi itu lebih dalam daripada menafikan fi'il sama pekerjaan tersebut sama sekali. Wa idza ista'malta muthbatatan fahiya taqtadi muqarabat ismiha li khabariha. Jika engkau menggunakan kata-kata kada ya kadu ya dalam kata yang positif maka dia taqtadi muqarabat ismiha li khabariha. Ya, konsekuensinya adalah menunjukkan kedekatan isimnya dengan khabarnya. Wadhalika dulu ala adami uqubi uqu'i yang menunjukkan tidak terjadinya hal tersebut. Wa atadharu an misli qawlihi dan dia mencarikan hujah sebagaimana firman Allah fadhabahuha. mereka menyembelihnya wa makadu yaf'alun hampir-hampir mereka tidak mampu melakukannya wa an misli qawlihim atau ucapan mereka wasaltu ilaika wa ma asil aku sampai kepadamu tapi hampir saja tak sampai Wa salimtu wa makittu aslam. Aku selamat hampir aku tak selamat. Bi anna hadza walidun ala kalamaini mutabayyinain. Hal ini dapat ya diungkapkan dalam dua bahasa yang berbeda. Ay fa'altu kadza ba'da an lam akun muqariban lahu. Aku melakukan ini padahal sebelumnya hampir-hampir aku tak mampu melakukannya. Fal awwal yaqtadi wujud al-fi'li. Yang pertama menunjukkan terjadinya sesuatu perbuatan wa tadi annahu lam yakun muqariban lahu. Yang kedua, menunjukkan dia hampir mendekati perbuatan tersebut balkana aisan minhu bahkan dia berputus asa dari perbuatan tersebut karena tak mampu melakukannya. Fahuma kalamani maksudun bihima amroni mutaqoyiran. Dua perkataan yang memiliki tujuan yang berbeda. Nah, وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق بين ما إلى الفرق إلى الفرق بين مادها ومستقبلها فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل وإن كانت في ظرف النفي فإن كانت بصيغة المستقبل كانت للنفي الفعل ومقاربته نهو, قول إنه قوله لم يكد يراها وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات نهو قوله fadabahuha wa makadu yaf'alun. Adapun pendapat yang keempat dalam menafsirkan kata-kata lam yakad yaraha, mereka membedakan antara kata kerja kada, yakadu, madhi dan mudhari'nya. Baina madhiha wa mustaqbaliha. Dalam bahasa Arab ada kata kerja yang telah berlalu namanya fi'il madhi, ada kata kerja yang sedang atau akan namanya fi'il mudhari. Mereka bedakan kata-kata kada dengan yakadu. Faidah kanat fil itsbat, andai kata dalam hal dalam ungkapan yang positif, fahiyya li muqarabatil fi'li, itu menunjukkan dekatnya seseorang dengan satu perbuatan. Sawa'un kanat bi khatil mati baik dengan menggunakan fi'il mati awil mustaqbal atau fi'il yang mudhari. Wa in kanat fi fil nafi, tapi jika dia dinafikan fa in kanat bi khatil mustaqbal jika menggunakan fi'il yang mudhari kanat linafil fi'li wa muqarabati menunjukkan tidak terjadinya suatu perbuatan dan tidak mendekati perbuatan tersebut sebagaimana ungkapan Allah lam yakad yaraha dia tidak mampu melihatnya wa in kana bi sighatil madhi tapi jika menggunakan kata kerja fi'il madhi fahiya taqtadil itsbat menunjukkan ya penetapan sesuatu nahwu qawlihi sebagaimana Allah katakan fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka menyembelihnya tapi hampir-hampir tak dapat melakukannya. Naam. فهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة والصحيح أنها فعل يقتضي المقاربة ولها حكم سائر الأفعال والنفي الخبري لم يستفد من لفظها ووضعها فإنها لم توضع لم لنف... توضع لم توضع لنفيه وإنما استفيد من وإنما استفيد وإنما وإنما استفيد استفيد استفيد من لوازم معناها فإنها إذا اقتضت مقاربة مقاربة الفعل لم يكن واقعا فيكون منفيا باللزوم وأما إذا استعملت منفية منفية فمنفية فإن كانت في كلام واحد فهي للنفي المقاربة كما إذا قلت La yakadul battalu yuflih wa la yakadul bakhilu yasudu wa la yakadul jabbanu yufjabanu jaban al jabanu yafrah wa nahwu dhalik wa in kanat fi kalamaini iktadat uqul fi'li ba'da an lam yakun muqariban kama qala Malik fa tahqiq fi amriha ya kata beliau Ibnu Qayyim Tarjih inilah empat pandangan para ahli nahu dalam memahami lafaz ini dan yang benar dia tarjih annaha fi'lun yaqtadil muqarabah. Kata-kata lam yakad yaraha kada yakadu adalah kata kerja yang menunjukkan kedekatan dengan sesuatu. walaha hukmu sa'il af'al yang memiliki hukum sebagaimana fi'il-fi'il lainnya. Wa nafil khabar lam yustafad min lafdhiha. Menafikan khabar bukan diambil daripada redaksinya, kata-katanya. Min lafdhiha wad'iha fa innaha lam tuta' li nafihi. Karena dakwah tersebut bukanlah dibuat untuk menafikannya. Wa inna mustafida min lawazim ma'naha tapi dinafikan dari sisi kelaziman maknanya. Fa innaha idza iqtadat muqarabatal fi'li lam yakun waqi'an. Fa yakunu manfiyan biluzum. Sesungguhnya jika dikatakan dia telah mendekati suatu perbuatan tapi tidak terjadi menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut belumlah berhasil diwujudkan secara lazim. Jika engkau menggunakan secara ya menfi menafikan sesuatu fa in kanat fi kalamin wahid fahilina fil muqarabah maka dia adalah dalam rangka untuk menafikan dekat suatu perbuatan kama idza qulta sebagaimana kau katakan la yakadul battalu yuflih ya hampir-hampir saja tak akan pernah ada orang yang menganggur itu beruntung La yakadul bakhilu yasud hampir-hampir saja tak pernah ada orang kikir itu yang akan memimpin. la yakadul jabanu yafrah hampir-hampir saja tak akan pernah ada orang pengecut itu yang akan bergembira dan dan sejenisnya. Wa in kanat fi kalamaini iqtadat uqu al-fi'li ba'da an lam yakun muqariban. Ya, Kama qala Ibnu Malikin fa hadha tahqiq fi amriha inilah kira-kira kesimpulan diambil oleh Muqayyim rahimahullah. Ya, saya mohon maaf karena ini berkaitan dengan bahasa Arab yang kita kesulitan memahaminya, menerjemahkannya pun lebih sulit. Ya. Wal maqsudu, na'am. Wal maqsudu anna qawlahu ta'ala lam yakad yaraha imma annahu yadullu ala annahu la yuqaribu ru'yataha li shiddati dhulmati wa huwa al-adhhar. Wa in la yuqaribu ru'yataha fa kaifa yaraha. Ya. Maksudnya ketika menafsirkan ayat la yaqad yaraha maksudnya boleh jadi ala annahu la yuqaribu ru'yatuha ya li syiddati dhulmah. Hampir-hampir dia tak mampu melihatnya. Melihat tangannya karena gelap yang begitu sangat. Ahwal adzar inilah dia makna yang paling dekat dengan kebenaran. Fa idza kana la yuqaribu ru'yataha fa kaifa yaraha? Jika dikatakan hampir-hampir mendekati melihat tidak mungkin apalagi melihatnya. Nah, kita padakan sampai di sini insyaallah Allah taala nanti kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Ya boleh jadi kalau yang berkaitan dengan bahasa mungkin kita akan lompati ya karena ini pembahasan orang-orang khusus bukan sebagaimana orang-orang seperti kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammadin واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين